بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سورة القارئة مكية ثمان آيات بسم الله الرحمن الرحيم القارئة أي القيامة التي تقرأ القلوب بأهوالها ما القارئة تهويل لشأنها وهما مبتدأ وخبر خبر القارئة وما أدراك أي أعلمك ما القارئة زيادة تهويل لها وما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى يوم ناسب دل عليه القارئة أي تقرأ ويكون الناس كالفراش المبثوث كالغواء الجراد المنتشر يموج بعض في بعض للحيرة إلى أن يد إلى أن أو للحساب وتكون الجبال كالإهن المنفوش كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في الجنة أي ذات رضا بأن يرضاها أي مرضية له وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه فمسكنه هاوية وما أدراك ما هي أي ما هاوية هي نار حامية شديد الحرارة وهاء هي للسكت تثبت وصلا ووقفا وفي قراءة تهدف وصلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سورة القارعة القارعة مكية ها ثمان ayat ada delapan ayat Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu Mal-Qari'ah Yang dimaksud al-qari'ah di sini adalah al-qiyamah. Itu kiamat. Kenapa kiamat dikatakan al-qari'ah? Allati taqra'ul gulub. Yang membuat Qara'ah itu suara yang keras. Ya? Suara yang keras. Jadi kalau ada orang mengetuk pintu, Oh, suara keras namanya qari'ah itu. Ya. Yang membuat hati manusia tadi itu kata bahasa Jawanya drodok ya. Suara keras dalam hati, aqra'ul gulub. Hmm? Kenapa bi ahwaliha? Dengan kejadian-kejadian kiamat tadi itu. Baik kejadian kiamat tentang zalzalahnya, tentang kegoncangannya, kehancurannya, atau hisabnya, mizannya dan seterusnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Diulangi lagi mal-Qari'ah tahwilun li Ta'zim li sya'niha untuk mengagungkan. Hah? Jangan meremehkan maksudnya terhadap urusan kiamat tadi itu. Ini urusan besar. Ini hal yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Wahuma dan al-qari'atu mal-qari'ah ini adalah mubtada eh mal-qari'ah itu adalah mubtada wa khabar dan khabar. Ma mubtada. Al-qari'ah khabar mubtada. Yang menjadi mal qari'ah itu khabar daripada al-qari'ah yang pertama. Jadi al-qari'atu mubtada. Ma mubtada tsani. Al-qari'atu khabar mubtada tsani jumlah mubtada tsani dan khabar mubtada tsani menjadi khabar mubtada al-qari'ah al-awwal mubtada awal. Hah? Wa ma adraka mal qari'ah. <clears throat> Dan apa yang membuat kamu tahu a'lamaka? Mal qari'ah, apa itu al-qari'ah? Ziyadatu tahwil, ziyadatu ta'zim. Menambahi lagi satu hal untuk supaya uh, kita tidak menganggap remeh urusan ini. Ini adalah urusan yang besar gitu. Wa ma adraka mal qari'ah. Seakan-akan Hah? Dikatakan ente enggak tahu memang keadaan al-qari'ah tadi itu. Kerasnya al-qari'ah. Kejadian yang begitu hebat. Kamu enggak tahu itu. Kamu tidak mengerti. Mengertinya terjadinya itu karena ada keterangan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka mal qari'ah. Ma al-ula mubtada wa ma adraka ma mubtada. Wa ma ba'daha dan apa yang setelahnya ma adraka mal qari'ah khabarnya ma mubtada. Wa ma'athaniya ma'al qariah yang kedua ini ma ma adraka ma adraka mal qari'ah ma itu mubtada adraka mal qari'ah khabarnya ma wa ma tsaniyah dan ma yang kedua mal qari'ah ini ini juga mubtada wa khabaruha dan khabarnya wa khabar dan khabarnya adalah al qari'ah mal qari'ah yang kedua ini Mal qari'ah ini menjadi maf'ul sani daripada adro. Maf'ul awalnya k. Maf'ul saninya mal qari'ah gitu. Apa ya? Al qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Kejadian kiamat itu yang dimulai daripada suara dentuman yang besar yang keras itu. Yauma yakunun nas. Yauma jadi na mansub nasibuhu dalla alaihi al-qari'ah. Bukan al-qari'ahnya yang jadi nasib, yang menunjukkan adil qari'ah ay tagra'u Hah? Terjadi dentuman tadi itu yang suara keras yang menakutkan itu yoma ya, yakunun nas hari di mana ha? nas menjadi manusia tadi itu kal seperti apa binatang yang terbang kecil yang namanya farosh. Ada menyatakan farosh itu uh, belalang kecil. Ada yang lagi menyatakan laron nih ya. Seperti baut agak besar sedikit. Laron gitu loh. Kal farashil mabthuth. Seperti kagawail iljarat ini. Belalang kecil, anak belalang yang baru keluar sayapnya al Muntasir yang menyebar. Yamuju ba'dhum fi ba'd. Bergelombang sebagian mereka ke sebagian yang lainnya. Lil hairah karena sebab bingung. Ila an yud'au sampai mereka dipanggil lil hisab untuk dihisab. Ayat yang lain ka'annahum jaradun muntashir. Nanti mereka itu di kiamat bagaikan belalang-belalang yang bers, bersebar, tersebar gitu. Maju. Maju kenapa itu? Jangan suka begitu kalau duduk. Nah. Kata ulama ini seperti anak belalang. Ini seperti belalang. Ayat yang lainnya seperti belalang. Ayat yang ini menyatakan seperti anaknya belalang kau Maksudnya apa? Ah. Awal keluar dari kubur mereka kalfarosh seperti anak belalang. Awal keluar dari kubur. Kenapa? Kebingungan. Kemana arahnya kebingungan-bingung dia. Tapi setelah dipanggil dihisab, mereka berhenti kaljarot seperti belalang. Belalang itu anteng ya. Belalang itu anteng. Tapi kalau apa namanya? Anaknya belalang bukan anteng. Belisat apa kata orang Jawa itu. Belisat, blesat, blesat. Beleset. Lincah. Anaknya belalang itu lincah. Anaknya belalang itu lincah. Kalfarash. Jadi Dua ayat ini tidak bertentangan, tapi ini menunjukkan yang ada di awal. Karena kebingungan, jadi nggak tahu arah. Kalau jadi belalang, kalau sudah ada hisap, maka dia jadi belalang anteng karena mutawajjih ila Allah. Karena sudah menghadap kepada Allah untuk diadili. Yauma yakunu nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush <clears throat> dan menjadi gunung-gunung yang kokoh kal ihn seperti bulu kasuf al manfush al manduf yang apa manduf itu yang di kalau orang buat mau buat apa namanya benang itu kapas itu di kasih apa eh, giling itu itu kan berterbangan itu ya nah, berterbangan enteng begitu diambil kapas yang enteng-enteng itu itu yang jadikan bola itu berterbangan ke atas begitu kemudian jatuh ke bawah sampai ke bumi nah gunung-gunung yang begitu hebat yang kokoh yang nggak mungkin orang akan bisa balik itu bagaikan kapas-kapas yang ringan yang berterbangan ke atas kemudian jatuh rata ada di bumi. Kal ahnil manfush ay kasuf al manduf fi khifatin karena sebab ringannya fi khifati sayriha karena sebab ringan perjalanannya berterbangan berhamburan begitu hatta tastawiya mal ard sampai rata itu gunung-gunung yang kokoh bersama bumi. Roto. Wa takunu jibalu kal ahnil manfush. Ini kejadian kiamatnya ini. Jadi kiamat itu dimulai dari suara keras dan tuman keras kemudian kegoncangan yang hebat zalzalah idza zulzilatil ardu zilzala kemudian keluar isi bumi semuanya ini nafkhatul ula ini tiupan pertama malaikat Israfil setelah itu tiupan kedua udah berubah buminya jadi mahsyar langitnya juga berubah pecah turun malaikat Ya. Nah, kemudian manusia yang ada di bumi bangkit semuanya hidup. Keluar dari bumi kalfarashin mabthuth. Seperti laron-laron dari itu. Gak tahu arah kemana. Bingung. Ini di mana ini? Kampungnya gak seperti kampungnya dia. Bednya gak seperti bednya dia. Keadaannya gak seperti keadaan sebelumnya. Fienna nualan. Ini Kauman, ini Pasuruan mana, ini daerah mana ini. Hmm? Manusia semuanya kumpul. Bingung, bergelombang. Lari ke sana, lari ke sini. Sampai ada nida. Sampai ada pengumuman. Kumpul semuanya untuk dihisap. Baru mereka tadi itu tahu bahwa inilah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Terjadi dentuman dan goncangan yang besar tadi itu hancur semuanya. Hatta gunung-gunung yang begitu kokoh itu berterbangan, bertaburan seperti kapas-kapas yang sangat ringan. Ada kalau sudah gunungnya seperti begitu, wakif manusia yang lemah seperti kita. Hah? Kif manusia yang lemah seperti kita. Subhanallah. Fa amma man thakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa amma man thakulat mawazinuhu Adapun orang yang Thakulat mawazinuhu yang berat mawazinuhu timbangannya itu orang maksudnya berat bi an rajahat hasanatuhu sekilanya lebih mantap kebaikannya itu orang ala sayyati atas kejelekannya bisa amal solehnya lebih banyak daripada maksiatnya atau enggak pernah maksiat fahuwa fi radiyah maka orang itu adalah fi isyatir radiyah di dalam kehidupan yang memuaskan radiyah yaitu ada di surga. Radiyah ini yang ridho, yang penuh dengan ridho begitu maksudnya. Yang penuh dengan ridho. Ini bisa majaz agli, bisa majaz apa? Eh uh, ya ada majaz agli atau majaz mursal. Kalau majaz agli ay radin sahibuha radin sahibuha biha yang mendapatkan Aisyah ini kehidupan nanti ada di surga dia pasti ridho radiyah Oh bukan. Kalau radiyah Iya betul. Atau radhiyah ini bimana maf'ul bih ai mardiyah. Ini majas mur majas mursal. Yang jelas maknanya semuanya adalah ada di surga Allah, kehidupan yang penuh dengan ridha, aidat ridha. Bi an yardaha sekiranya dia ridha dengan itu surga. Ai mardiyah lahu Artinya surga itu diridhoi bagi dia. Allah ridho dia ada di surga. Gitu maksudnya. Subhanallah. Wa amma man khafat mawazinuhu. Adapun orang yang ringan timbangannya, maksudnya ringan timbangannya bi an rajahat sekiranya lebih mantap sayiatu kejelekan orang itu ala hasanati atas kebaikannya baik itu orang mukmin tapi nggak beramal soleh maksiat terus atau orang kafir walaupun dia banyak beramal soleh karena dianggap Adam dianggap tidak ada amal kenapa amalannya kalau didasari dengan kekufuran itu nggak dicatat oleh Allah nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Orang kafir loman, orang kafir sosial enggak dicatat oleh Allah. Hah? Kalau udah nasibnya demikian, fa ummuhu ay fa maskanuhu maka tempatnya dia hawiyah ada di hawiyah. Dikatakan ummuhu sebagaimana anak kecil itu tinggal dekat sama ibunya lengket sama ibunya, maka orang yang khafat muazin ini lengket dengan hawiyah. Tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma Dan apa yang membuat kamu mengetahui tentang hiya Nanti enggak tahu tentang hawiyah dari itu. Ma hawiyah? Apa itu hawiyah? hiya yaitu Narun hamiyah api yang membara. jadi datul hararoh yang sangat panas hamiyah. Wahahiyah, hiyah kok ada haknya. Lisakti. Hah? Untuk diem. Ma'adraka ma'ahiyah. Berhenti. Narun hamiyah. Tapi tutbat ditetapkan waslan wa wakfan secara wasl disambung atau waqf. Jadi kalau kita baca wa ma adraka ma hiya fa ummuhu wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya itu waqf. Narun hamiyah haknya dibaca. Lah kalau disambung man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah ya tetap dibaca eh. tapi ada giro'a wa fi giro'a ada bacaan tuhzaf waslan kalau disambung dibuang haknya kalau berhenti wagaf فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية kalau diwasal fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ada bacaan begitu haknya dibuang alhasil di hari kiamat itu nanti setelah ditiup sangsakala yang kedua ada tiga kelompok manusia. Kelompok pertama, mansakulat mawazinuhu. Amal solehnya mantep. Ada menyatakan orang mukmin ah, ah, orang so, amal solehnya lebih mantep, amal sayyiahnya dikit atau nggak ada sama sekali. Wah ini surga udah jelas. Kedua, amal solehnya nggak ada sama sekali atau dikit. Kemudian seiyanya amal maksiatnya besar. Baik itu kafir atau mukmin. Maka dia ditempatkan hawiyah. Cuma bedanya kalau kafir selama-lamanya nggak keluar. Kalau mukmin masuk ke hawiyah tapi sementara. Sampai selesai habis dosanya baru dintas masuk ke surga. Yang kedua, yang ketiga, istawat hasanatuhu wa sayyi'atuh. Sebanding amal solehnya dan maksiatnya, bodoh. 50% persen, 50%. persen. Gimana? Kalau tadi itu sudah pasti masuk surganya tanpa ada hisap. Udah mukmin amal solehnya luar biasa. Masuk surga tanpa hisap. Kalau ini yuhasabu hisaban yasira masih dihisap tapi tidak berat. Ada interogasi tapi tidak ada fonis untuk masuk penjara selama-lamanya. Ada interogasi. Paham ya? jadi bukan termasuk kesalahan besar. Nanti dari kiamat lebih banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu neraka Hawiyah? Neraka Hawiyah ini neraka yang paling dalam. Jadi apa ya? Dasarnya neraka. Neraka itu berlapis tujuh, tingkat tujuh berlapis tujuh. Lahasab atau abwab. Likuli babi minim juz'un maksum. Berlapis tujuh itu neraka. Yang paling bawah sendiri dasar. Yang paling bawah sendiri dasarnya itu hawiyah. Hah? Dikatakan hawiyah itu daripada hawiyah ya hawa wi hawa yahwi. Kalau bahasa bahasanya jungkel. Jadi jatuh kepala dulu ke bawah. Dikatakan kalau orang jungkel ke neraka itu sampai ke bawahnya itu yahwi finnari sab'ina kharifa, 70 tahun baru sampai dasarnya. Dalamnya neraka itu sampai ke dasar itu kalau orang jatuh belum sampai untuk ke dalam dasarnya itu 70 tahun baru sampai ke dasarnya. 70 tahun baru sampai kita ambil e, batu kita lemparkan di jurang satu jam baru sampai satu jam baru sampai misalnya. Kita bisa bayangkan dalamnya berapa kilo itu. Dalamnya udah berapa kilo itu. Wakif. Ta'al Muhammad. Ina, ina, ina, ina. La تغير المجلس حبيب Nah, alhamdulillah. Lah kalau sampai sab'ina kharifan 70 tahun kita bisa bayangkan dalamnya. Dan itu tempat-tempatnya orang munafik selama-lamanya cuma. Munafik fil aidigat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tempat yang paling bawah daripada neraka. Itu neraka hawiyah. Nasallallahu alaihi ada yang perlu dibahas? Ini kiamat ini hal yang menakutkan ya. Tapi bagi orang yang mukmin kiamat tadi itu bukan hal yang menakutkan, tapi justru hal yang membahagiakan bagi orang mukmin. Kalau sudah siah tadi itu mati dalam keadaan iman. Kenapa? Karena setelah itu dia akan masuk surga selama-lamanya. Karena itu seorang sahabat ketika tanya, mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat? Kejadiannya begini hebatnya diceritakan kiamat-kiamat tadi itu. Tapi orang ini seakan-akan menanti, suwe nih kapan kiamat? Yishtak ilal kiamat kiamat. Rindu dengan kiamat. Orang semuanya juga ngelirik ini apa maksudnya ini orang? Kita khawatir dengan kiamat, ketakutan dengan kiamat, tapi ini orang menunggu-nunggu usndang kiamat Nabi sendiri tanya, ah, Ini tanya kiamat. Iya. Apa yang kamu persiapkan? Nekat orang ini. Cuma ternyata beneran orang ini nekat ini. Ma'adatu bi kasrati sholatin walau siyamin walakinni uhibbullah wa rasulah. Aku nggak mempersiapkan untuk kiamat ini dengan memperbanyak sholat, dengan banyaknya sholat atau banyaknya sedekah, banyaknya amal soleh. Tak jamin itu ya Rasul. Tapi anak persiapkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya sebenarnya. Nabi menjawab, Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kenapa cinta beneran ini orang, bukan cinta bohongan di mulut tapi akhlaknya nggak niru Nabi enggak. Bukan menyatakan cinta kepada Allah tapi maksiat kepada Allah. Cinta beneran nih orang. Anta ma'aman babta. Kamu bersama orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik. Wallahi ma farihna. Eh, Kakak farahina mundu sami'tu gaulan Nabi SAW. anta ma'amanah man ahbabta. Demi Allah kita belum pernah sebahagia belum pernah berbahagia sebahagia setelah kami mendengarkan ucapan Nabi, kamu bersama orang yang kamu cintai. Ushidukum anni uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum yaumal qiyamah walau kuntu apa ah, wa in lastu mithlahum ha ah, wa in wa walau kuntu ma amiltu mithlahum gitu. saksikan semuanya kata Anas Malik aku cinta Allah dan Rasul aku cinta Sina Abu Bakar Sina Umar dan aku berharap dengan modal cinta ini nanti di hari kiamat kumpul bersama mereka sekalipun aku tidak bisa beramal seperti mereka Sebagian orang mengartikan tidak beramal seperti mereka tadi itu walaupun maksiat begitu. Ya bukan begitu maksudnya. Walaupun aku tidak sama amalnya seperti mereka, sama-sama giamulailnya cuma enggak sama. Sana lebih banyak, sama-sama baca Qur'annya cuma enggak sama. Lah kalau sudah sana taat kemudian sini maksiat, anak berkat cinta insya Allah kumpul bersama mereka apa ini? Omongan apa ini namanya? Ya nggak bisa begitu. Aku walaupun nggak sama amalnya seperti mereka dalam arti jumlahnya, tingkatannya, nilainya. Aku berharap kumpul bersama mereka yang nilainya, amalnya lebih banyak, lebih mantap. Bukan berarti aku walaupun maksiat minum khamer, walaupun berzina, nanti insya Allah berkah cinta kumpul sama Rasulullah. Ini omongan model apa model begitu? Ini nggak cocok, bukan begitu mahabbah itu. Mahabbah itu menuntut kamu untuk itiba untuk ngikuti jejak. Lah ngikuti jejak itu walaupun tidak persis nggak ada masalah. Bukan berarti menentang, bukan berarti bertentangan. Nah, itu namanya bukan mahabbah, mukhalafah itu namanya itu jadi uh, perlu diluruskan, nah, ya, perlu diluruskan. Nah, terus gimana? Uh, wa in zana wa in sarak. Wa in zana wa in sarak. Siapa masuk surga itu? Orang mukmin itu walaupun berzina, walaupun mencuri, wa in syaribal khamar. Gimana itu? Iya, masuk surga. Wa in zana wa in sarak wa in syaribal khamar kalau dia bertobat masuk surga, lancar hisabnya. Atau wa in zina wa in sarak wa in syaribal khamar, masuk neraka dulu, setelah itu masuk surga. Masuk surganya tetap orang mukmin. Cuma kalau enggak diafu oleh Allah di hari kiamat ya tetap disiksa dulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam. Ustaz. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini diterangkan orang yang sama hasanahnya sama sayyah dihisap ringan kemudian yadkhulul jannah. Kemudian di Al-Qur'an ada tentang Al-A'raf. Itu bagaimana tentang A'raf ini bagi orang yang sayyah sama hasanahnya sama atau bagaimana? Mohon penjelasan. Al-A'raf itu ada yang menyatakan itu adalah anak-anak orang kafir yang mati dalam keadaan Islam eh, yang mati dalam masih kecil atau orang-orang yang mati dalam keadaan fatrah fi ayyamil fatrah fi zamanil fatrah yang tidak sampai dakwah kepada dia itu ada di A'raf apa di pinggiran surga itu teras-teras surga jadi kalau bahasa sekarang itu eh, kelas -kelas bambung surga tapi Mbak ngono di surga ya. Ya. Jadi eh, Mak, sama ini dia ada dikatakan di dalam surat yang kita bahas di kesempatan kali ini eh, bahwasannya kedahsyatan kiamat itu sangat hebat sekali. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini, Apakah orang-orang yang telah meninggal sebelum kiamat juga mengalami kedahsyatan tersebut? Terima kasih. Nanti orang yang meninggal itu sekarang itu sebetulnya sudah merasakan mukadimah nikmat atau mukadimah adab di dalam kubur itu. Sampai terjadi kiamat ya otomatis Semuanya akan merasakan itu. Setelah kiamat berhenti 40 tahun. Adab kubur semuanya juga berhenti 40 tahun. Dimatikan HP itu dimatikan semuanya. Kemudian setelah itu setelah nafkah, kebangkitan huh? setelah kebangkitan baru mereka tadi itu mendapatkan mahsyar yaumatubadul ardu wal ardi was samawat karena itu Allah menghikayatkan mereka itu uh, apa? Dalam surat Yasin itu memba'atsana barqadina Hah? Apa? Kalau ya wailana memba'atsana min barqadina. Ada ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, "Memba'atsana min barqadina." Siapa membangunkan kita dari dari tidur kita ini. Nah, jadi setelah istirahat 40 tahun, tangeni maneng. Gum, bangun kamu sekarang ini. Siapa bangunkan ini? Setelah kita tidur, sudah istirahat, sudah payah, disiksa. Sekian lama, baru kita apa, istirahat. Nah, mereka ibarat orang yang tidur baru dibangunkan. Nah kalau sekarang bukan tidur orang orang kafir ada di kuburnya disiksa oleh Allah. Nah, nanti setelah terjadi kiamat baru ada pemberhentian daripada segala kehidupan selama 40 tahun. Menunggu nafkhutsani, tiupan yang kedua. Jadi kiamat itu mati semuanya, berhenti semuanya. Enggak ada enggak ada, berhenti semuanya. Nafkhutsani baru ada uh, reaksi ya, kehidupan lagi intinya. Secara dohir ya. kalau orang yang sudah meninggal apakah mereka juga merasakan sebagaimana orang yang secara langsung mengalami e, dohirnya kiamat tersebut? Orang yang meninggal lebih merasakan daripada orang yang hidup. Sekarang orang yang meninggal itu bisa lebih nikmat dari orang hidup dan juga merasa e, lebih merasakan adab daripada orang yang hidup. Jadi karena karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai peperangan Badar, dan oh, jasad-jasad orang kafir dimasukkan ke dalam sumur, Nabi memanggil mereka, "Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Eh, fulan, fulan, fulan yang kafir. Inti udah mendapatkan enggak apa yang telah Allah janjikan kepada kamu? Surga, eh, Tuhan kamu. Kamu sudah mendapatkan enggak apa yang kamu dapatkan yang dijijikan oleh Tuhan kamu wahai orang kafir. Berhala-berhala kamu akan kamu menang, kamu akan mendapatkan kenikmatan. Tuh lihat, kami sudah mendapatkan apa yang telah dijijikan oleh Tuhan kami berupa kemenangan karena berupa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sina Umar heran, "Ya Rasul, atau khatib humogod arimu?" Ya Rasul, inti ngajak bicara mereka sudah mati, sudah jadi bangke. Kata Nabi, "Innahu la asma'ab minkum. Innahu la asma'u minkum. Innahum la asma'u minkum. Ghaira annahum lam yagdiru an yujibu. Mereka lebih mendengar ucapanku daripada kamu semuanya. Wahai sahabat. Cuma mereka tidak diizini oleh Allah untuk menjawab. Itu aja bedanya. Jadi mereka lebih merasakan pendengarannya mereka sampai dikatakan kalau mayit tadi itu digobor, mereka itu bukan hanya mendengar sampai kresek sandalnya jalan sandalnya mereka itu mendengarkan eh, ogor ani alihim jadi mereka perasaannya lebih kuat daripada kita lebih banyak merasakannya Wallahualam.